Eh, yang di apa namanya macam-macam lah perbuatan-perbuatan syirik yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Itu baru masalah mengingatkan bahwa yang berkuasa atas hidup kita tuh siapa hanya Allah. Allah. Berapapun hebatnya dokter, dokter itu juga ikut mati nggak? Buktinya dokter sendiri nggak bisa menyembuhkan penyakitnya dia sendiri. Karena yang memiliki semua itu hanyalah Allah hmm. Subhanahu karena jarang di kita mencoba menggali dan memahami dan apalagi menghafal doa-doa yang dari Rasulullah SAW ketika keluar rumah, ketika masuk rumah, ketika bangun tidur, mau tidur, mau masuk WC, keluar kamar mandi, ke mau ke masjid, masuk masjid, keluar masjid. Sedikit di antara kita yang hafal apalagi melakukannya dan menghayati. Makanya ya kita tidak merasakan nikmatnya beragama itu. Kenapa? Karena agama kita hanya sekedar berwacana tapi tidak dipelajari dan dituntut. Maka jarang di antara kita yang coba memahami doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah ayat hadis dan doa tadi mengingatkan kita bangkitnya kita dari hidup kita, mengingatkan kita akan hari kita dibangkit di akhir Matinya kita mengingatkan kita bahwa kita juga akan mati. Makanya sebutkan an akul mau Tidur itu saudara mah. Maka orang kalau tidur di apa-apa kita tahu dia. Memang mati kan mati. Gambaran kecil tentang kema kematian. Artinya seandainya setiap orang tidur menyadari bahwa dia tidak selamanya bisa bangun dari tidur itu. Satu kali nanti dia tidur nggak bangun lagi, yaitu namanya ma mati. Lah kalau begitu apa? Artinya mempersiapkan diri itu sekarang ini untuk kematian itu bukan hanya sekedar wacana saya beriman mati. Tetapi dia dalam tingkah laku perbuatannya seakan-akan dia orang yang tidak akan mati. Karena hari mati, kalau sudah mati, ada hari berkisar, ada perhitungan amal. Maka dia tentu kalau memang dia yakin ada perhitungan amal, ya wa man atau mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin yara orang beramal sekecil apapun kebaikan akan dibalasi yang berbuat buruk sekecil apapun akan dibalasi mungkinkah dia ya di dalam perjalanan hidupnya itu melakukan hal-hal yang buruk Mungkin mungkinkah dia akan menggunjing mencuri mengopat macam-macam perbuatan maksiat yang lainnya jika dia tidak melakukan perintah-perintah Allah, itu menunjukkan seakan dia tidak akan mati. Seakan dia tidak akan hidup. maka doa bangun tidur tadi itu mengingatkan manusia, kamu udah bangun tidur ini. Jangan setelah bangun tidur ini kamu nanti bekerja beraktivitas dalam hidupmu nanti sebelum tidur lagi lupa hari akhirat sehingga kamu apa melakukan hal-hal yang mendapatmu tersiksa di akhir maka diingatkan di akhirat wa ilaihim nusyur, mengingatkan akan adanya hari kiamat, ada hari kematian, hari pembalasan. Tapi jarang antara kita mencoba memahami makna-makna dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Intinya di mana? Ya kurang ilmu, tidak belajar. Itu aja maksudnya. Makanya doa mereka itu. Alhamdulillah ahyana Ba'da amatana dialah yang menghidupkan kami Dalam kami mati ya wa ilaihim itu maknanya doa doa bangun tidur mengingatkan kita bahwa kita ini akan dihisap akan mati akan kembali kepada roh kita Nah, kalau manusia setelah bangun tidur dia ingat ini langkah-langkah yang selalu dia langkahkan setelah bangun tidur itu akan diperhitungkan akan dibalasi nah ini masalahnya. Itu baru kita melihat bagaimana pesan uh, eh, rohani dari doa di tidur kepada seorang mukmin yang mana mengingatkan kita hidup dan mati itu ada di tangan Allah. Kemudian apa? Akan adanya hari berbangkit, akan adanya hari pembalasan dan seterusnya yang telah Terus gimana bisa untuk menggapai tingkat bisa kita memahami e, berbagai doa, ajaran-ajaran yang ada, ibadah-ibadah yang kemarin sudah kita gambarkan bagaimana ibadah puasa itu bukan yang sekedar menahan makanan minum, tetapi ada pesan-pesan e, religinya, ada pesan-pesan imannya yang ketika kita hayati sebuah ibadah itu bukannya sekedar melakukan ibadah, tapi ada uh, ibadah itu akan mewarnai apa akhlak dan tingkah laku kita dan me, apa namanya memformat kembali agar iman kita ini naik dan utuh. Kemarin kita terlambat. Yang lebih penting dari itu semuanya adalah masalah menuntut ilmu. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini setiap hari uangnya ini bertambah, duitnya ini bertambah, hartanya ini bertambah, betul kan? Hah? Betul nggak Pak? Pagi hari itu sudah berencana bagaimana hari ini berusaha agar harta bendanya bertambah, kekayaannya bertambah, betul nggak? Saya tanya, pernahkah satu hari kita bercita-cita bagaimana hari ini ilmu saya bertambah? Hah? Pernah nggak? Bagaimana hari ini ilmu saya bertambah sedikit? bagaimana hari ini iman saya pertama sedikit sedikit pernah nggak ini ya kita coba tanya diri masing-masing rata-rata semua manusia pagi hari bangun tidur pikirannya pekerjaan pikirnya tokonya pikiran urusan bisnisnya dan seterusnya betul nggak Hah? tetapi kita baru bertanya itu apakah selamanya apakah itu yang akan membuat dia bahagia di akhirat pernahkah dalam sehari dia berpikir ya jangankan hari ini minggu inilah bukan minggu ini bulan inilah bagaimana iman saya bertambah bagaimana ilmu saya bertambah jangankan setiap hari ingin bertambah setiap hari tapi pernah nggak mengcross check iman dan ilmu kita ya kalau biasanya kalau pegawai di akhir bulan cek rekening kan ha? ya kalau dia pedagang pasti setiap hari untung mungkin bawa untung ah, ruginya ya kan atau sekali sebulan ya gitu ya tapi pertama nggak cek ilmu dan imannya bertambah ilmu saya boleh nikah iman saya bertambahkah atau malah berkurang sebagaimana kita yang menguji kuat-kuat berangkas duit kita agar tidak kecurian? Pernahkah kita menjaga iman kita agar selalu diawasi tidak oh, jarang di antara kita berpikir. Padahal sebenarnya inti kebahagiaan itu bukan pada harta, tapi pada ilmu dan ilmu. Kalau seandainya kebahagiaan itu dari materi, niscayalah para abiyah pasti orang paling terkaya. Pasti orang paling kaya, para nabi itu. Kalau kebahagiaan itu ada dengan materi. Bahkan materi semakin banyak materi Pak, semakin sulit untuk mengurusnya, betul enggak? Bapak semakin banyak punya toko, semakin banyak punya uang, harus banyak sampah, banyak pegawai. Repot menjaganya, lebih repot. Maka akhirnya dia diperbudak dunia istilah orangnya. Sholat tersempat bahkan makan pun terlambat. Padahal dia mati-matian mengumpulkan duit apa? Untuk mah karena melayani memberi karena urusan duniawi makan pun tak ingat. Itulah manusia telah lupa di diri karena gara ngejar dunia. Wala tahu wala kalau ini nasullah fa ansama anfusahum. Jangan kamu menjadi orang-orang yang lupa Allah seperti orang lupa Allah. Lalu Allah jadikan dia lupa diri. Lupa diri, Pak. Betul orang kalau sudah gila dunia lupa diri, istirahat pun nggak ingat, makan pun nggak ingat, anak pun lupa, istri pun lupa, apalagi mengkaji masalah akhir akhiran sholat melupa, jadwal pengajian melupa, semuanya lupa. Allah jadikan dia lupa terhadap kebahagiaannya yang hakiki dan dijadikan besar bagi dia dunia ini. Itulah manusia yang telah lupa diri. Lupa bahwa dirinya ini makhluk Allah. Lupa bahwa dirinya akan mati. Lupa bahwa dirinya akan dihisap. Coba aneh kita lihat hidup manusia itu. Dia mati-matian ya, untuk cari duit untuk apa? Untuk ingin makan ya kan? Tapi kadang-kadang dia lupa makan gara-gara mencari duit harta. Loh, akhirnya datanglah penyakit penyakit. Akhirnya hartanya menjadi musia baginya. Ada perkataan yang indah sebagai oleh Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan ilmu. Al ilmu yahrusuka wal maru tahrusuku. Ilmu menjagamu, harta kamu yang menjaganya. Betul enggak? Semakin banyak harta, semakin repot menjaganya, Pak kuncinya harus utama ciumannya ya kan? Pagarnya terus terusnya ditinggikan semacam semakin repot, takut kecurian. Tapi kalau orang berilmu pak tidak pernah kecurian ilmu. Harta sebanyak apapun tidak bisa kalau pergi haji dibawa pak bapak punya Mercedes bisa bawa haji nggak? Nggak bisa. Ilmu kemanapun kita pergi ikut. Itulah kekayaan yang sejati. Ilmu bisa dibagi, harta apa bisa dibagi anaknya bapaknya kaya, mungkin anaknya bisa kaya karena dikasih harta oleh bapaknya. Tapi ilmu nggak bisa. Belum tentu anak seorang ulama jadi ulama. itu keistimewaan ilmu. Maka kekayaan yang tidak pernah bisa dinilai itu adalah ilmu. Dan inilah orang yang tidak tahu. Dan ilmu itu akan mensejahterakan hidupnya, akan memberikan keterangan dalam jiwa. Maka kalau orang punya harta tanpa ilmu, harta jadi musibah bagi dia. Orang punya kedudukan tanpa punya ilmu, yang dimaksud sini ilmu agama ya, akan menjadi batu kedudukannya. Makanya apapun posisi kita yang kita butuhkan dalam setiap detik itu apa? Il. Makanya Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladina ya'lamun wa ladina la ya'lamun?" Katakanlah, wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Apa jawabannya Pak? Pertanyaannya enteng sekali ya, Jawabannya juga mau. kok allah bertanya saya juga jelas? pertanyaannya sangat mudah. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kul hai sawil ladina ya namun waladina la Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ada yang nggak tahu tak jawabannya? Hah? Ada nggak di antara kita yang nggak tahu jawabannya? Hah? Ada nggak yang nggak tahu jawabannya? Jawabannya apa? Tidak sama. Cuma kita ada katakan tidak sama. Loh, kalau memang tidak sama, yang baik yang mana? Orang berilmu. Loh, kalau tahu yang baik orang berilmu, pernah nggak berusaha mencari ilmu? Allah sebarang wa bertanya tentang hal yang jelas ini agar Allah itu membuktikan bahwa manusia itu melanggar, tahu sebetulnya ilmu itu lebih penting, tapi dia tinggalkan untuk mencarinya. Menunjukkan manusia ini adalah tahu ilmu itu utama tapi nggak pernah usaha. Agar Allah menanyakan hujah itu dari dalam diri kita. Kamu tahu. Maka Allah tadi sudah jelas itu bukan berarti Allah ingin main-main tidak. Menunjukkan agar hujah itu dijawab sendiri oleh manusia itu. Tahu bahaya yang penting, tapi malah nggak dicari. Tahu ini jalan selamat, tapi nggak dilakukan. Artinya kita itu adalah manusia yang apa artinya? Manusia yang apa? Yang engkar, yang bandel. Tahu ini, anak sudah tahu ini, kita kasih tahu. Ini nggak dilakukan. Tapi tetap dilakukan. Dia tahu ini yang mempan. Kamu tahu ini yang mempan, tahu yang baik nggak. Tapi ditinggal oleh dia. Di mana kira-kira? kita meninggalkan, kita melanggar atas sebuah pengetahuan bahwa yang mana kita tahu ilmu itu lebih penting dari orang tidak berilmu. Makanya Allah di sini memiliki sebuah sifat, memiliki pertanyaan begitu agar Allah tidak dikatakan Allah SWT Baik ya oleh kalian oleh manusia semuanya orang berilmu lebih mulia dari orang yang tidak berilmu Tidak begitu Tapi Allah katakan apakah sama Karena manusia tahu Yang berilmu lebih mulia dengan orang yang tidak berilmu tapi ya ini awal. Katakan adalah manusia itu tahu melanggar tapi dia tidak melakukan. Tahu ilmu itu penting tapi tidak mencarinya. Makanya memang tidak sama orang punya ilmu bentuk berpakaiannya, beribadahnya, akidahnya, muamalahnya, akhlak di tengah masyarakat, ya kan? Memang nggak sama, sama nggak? Nggak sama, nggak sama. Itu kalau disisikan Kemudian dalam hal ini ada faedah lain lagi. Kalau nggak sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu, lalu kamu belajar kemana? Kepada orang berilmu? Nah, tidak masalah alamat untuk belajar. Karena sekarang ini banyak sekali dai-dai gadungan. Banyak sekali dai-dai yang yaitu karbitan. Banyak sekali. Apalagi di TV ya. Artinya kamu kalau tahu orang berilmu tidak sama dengan ilmu, makanya Allah perintahkan pas alu alaja itu bertanya kepada orang yang berilmu sekarang ini enggak. Orang menggambarkan masalah agama. Kalau begitu tidak sama orang berilmu menerima ilmu, artinya kamu mengatakan berilmu itu lebih mulia. Di sini terdapat pesan kamu hendaknya menghormati orang berilmu. Jadi banyak itu faedah dari ayat itu. Pertama perintah untuk bentuk ilmu, kedua perintah untuk belajar itu kepada orang berilmu, yang ketiga adalah menghargai orang yang Nah, orang berilmu lebih ilmu berilmu lebih mulia dari orang yang tidak berilmu. Nah, kita lihat di masyarakat sekarang ini, Bapak kalau lihat mana orang hormat kepada ustaz daripada kepada dokter. Atau mana lebih dihargai oleh orang sekarang sarjana teknik, insinyur dia atau ketua bentri segala macam dia mana lebih hormat kepada MUI itu saja kita katakan mana orang sekarang lebih hormat kepada anggota DPR daripada kepada MUI Mana? Hah? Gimana? Sekarang manusia dalam memuliakan menangis orang bukan karena ilmu, tapi karena kedudukannya, kekayaannya, dan status sosial yang dia miliki. Jadi ayat ini sebetulnya sentilan cukup dalam sekali, Pak. Demikian pula cari ilmu. Belajar muasabah kepada orang yang ahli. Bukan belajar ilmu kepada siapa saja dan kita tidak tahu di mana dia belajar ilmu apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang mendapat profesor, profesor dan dok, apa, dalam dokter dan S2 S3 nya itu tentang ilmu agama belajarnya di mana di barat akhirnya setelah pulang ke Indonesia dia bawa pemikiran-pemikiran yang mencela Islam itu bukan orang berilmu masa dari Islam orang kafir Dia aja udah keliru memahami Taurat dan Injil, sekarang kita mau memahami Al-Quran dan Sunnah kepada orang kafir. Makanya istilah padangnya itu meminta sisi kalimbe. Ya kan? Nah itulah keanehan yang ada di tengah masyarakat kita yang terjadi sekarang ini. Cara pendidikan itu begitu di tengah masyarakat kita. Maka ayat ini sebetulnya teguran. Itu betul-betul mengingatkan kita Memang orang yang berilmu tidak akan sama dengan orang yang tidak berilmu. Dalam penghormatan, menghargai, dalam menuntut ilmu juga demikian. Cari ilmu kepada orang berilmu. Bukan sembarang belajar saja. Nah, maka oleh sebab itu sekarang tadi kita kan tanya, Cita hari pernah cita-cita ingin berkeinginan agar hartanya bertambah. Itu saja sekarang fokus manusia. Tapi kita balik bertanya tadi, pernahkah sehari kita ingin menambah ilmu? Karena ilmu ini Pak, itulah yang akan mengendalikan diri kita. Saat kita sakit, saat kita ditimpa musibah, saat kita kaya, saat kita miskin, saat kita melarat, ilmu agama akan memberikan apa? Terapi bagi dia. Seseorang dapat musibah berat sekali. Dia karena berilmu agama, dia ini semua takdir Allah SWT. Dia sah, sahabat. Tidak kalu dia, tidak frustasi dia. Apalagi sampai gila. Orang kaya, dia punya ilmu, hartanya akan dimanfaatkan untuk membela agama, untuk berguna bagi agamanya. Bukan malah dibeli pesidi-pesidi porno, dibeli macam-macam yang merusak rumah tangganya. Tapi kita lihat sekarang ini orang justru mencukupi semua peralatan rumah tangganya yang pada hakikatnya itu alat menghancurkan rumah tangganya sendiri. Beli TV, ditonton TV, dengan tonton-tontonan yang film porno dan semacam pakaian yang tidak senonoh disantap oleh anak istrinya lalu anak istrinya mencontohlah gaya-gaya yang ada di TV sekarang ini manusia lebih dididik oleh TV daripada kalau dia tidak punya ilmu punya kedudukan punya harta punya kehormatan ya punya bakat ini berbahaya Inilah sekarang ini banyak musibah di negara kita. Orang-orang kaya tidak berilmu, pikirannya uang banyak. Ini kemana mau itu jadi buatlah macam-macam perbuatan tuan bunda kabel tunggal yang merusak banyak pikirannya. Bukan terpikir oleh dia bagaimana kalau pemainnya beli buku agama dibagikan ke masyarakat, ya kan? Tidak ada pikiran itu dia Mendidik anaknya bagaimana mengundang ustaz Untuk dididik keluarga sekali seminggu Diundang ustaz ke rumahnya oleh dia Untuk ngajar bagaimana tata sholat, akidah, semacam Tidak pernah tapi kalau untuk perhatian tentang pendidikan duniawi, ya sekolah anaknya ini sekolah di sekolah yang buat eh, apa namanya ini favorit, ya kan? Kalau umpamanya uang ujian perlu dimasukkan kursus, tapi pernah nggak ada kursus sholat pak? Pernah dengar nggak ada kursus sholat? Hah? Nggak ada. Itu musibahnya orang kalau kurang ilmu. Jadi semua ke apa yang fasilitas duniawi yang dimiliki menjadi musibah bagi dia karena tidak dia pergunakan tidak punya ilmu bagaimana pemanfaatannya karena tidak punya makanya Rasul kita sallallahu Alaihi Wasallam bahkan Rasul SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar meminta ilmu kepada Allah. Waktu Robi ilman katakan Muhammad tambahlah ilmu Makanya Rasulullah setiap pagi selesai sholat subuh itu dia baca doa. Minta ilmu kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan termasuk dengan doa, termasuk dengan usaha. Sekarang ini kita lihat orang yang kalau ada rapat meeting semacam itu pas datang waktu. Tapi kalau untuk pengajian-pengajian jarang yang tepat waktu, Ya kan? Kalau ada acara-acara semacam 31 jam dia sabar ah, bahkan berdiri kalau kita lihat ya orang nonton Orient Tunggal itu habis dari uh, sholat maghrib sampai jam 2 malam hujan sekalipun sabar nggak dia sabar dia kan berhujan-hujan berangin-angin naik motor semacam nggak masalah tapi kalau sholat subuh hadir pengajian dia mikir kesemangatnya maka oleh sebab itu terakhir kita ingin gunakanlah fasilitas yang ada nikmat yang diberikan Allah untuk mendapat ilmu tambah ilmu kita banyak caranya beli kaset-kaset pengajian CD-CD pengajian uh, undang ustaz ke, ke, tempat tinggal kita keluarga kita ke kerabat kita diundang sekali sebulan makan bersama di rumah kita diundang ustaz itu banyak terbagi lingkungan RT RW di lingkungan kita ada pengajian ibu-ibu dan seterusnya ini yang harus kita lakukan dengan bertambahnya ilmu masyarakat, berbagai bentuk kemungkaran dan maksiat dan juga bermacam bentuk masa, eh, kejahatan sosial lah, yakin akan berkurang. Hmm. Tapi kita lihat sekarang, anak-anak muda kita, mana yang ada belajar ilmu agama? Kita lihat pendidikan di negara kita ini adalah pendidikan yang gagal sekali. Betul gagal. Sekarang sekolah pun sudah tempat perkumpulan anak prostitusi Betapa banyaknya anak-anak SMP sekarang yang kerjanya adalah pelacur, banyak sekali. Betapa di bulan sebelum ini setelah berita tersebar betapa anak-anak SD dan SMP melakukan perbuatan-perbuatan amalan di sekolah sendiri. Betapa banyak berita menyatakan guru yang berbuat mesum dengan murid-muridnya. Lembaga pendidikan sekarang ancaman bukan lagi sebagai lembaga untuk memperbaiki. Bapak kemarin lihat nggak? Anak SMP melihat nomor apa? Bapak lihat di jalan. Hah? apa yang dibilang? Bajunya dicoret-coret, diwarnai warnai apa? Itu pola orang beriman. Itu gaya orang kenapa? Kalau dulu bahasa dulu di kampung saya itu orang Hindu. Bisa baju bagus dicoret-coret warnai. Apa ini ngetrennya apa? edanya apa? Untungnya apa? Kenapa tidak merubah pola pikir ini? Jadi berarti mereka gagal menjadi anak-anak itu menjadi manusia berpikir jernih, baik, berguna. Tidak ada. Hanya menghancurkan, merusak pola pikir yang ada. Kalau usaha pendidikan itu berhasil, anak-anak itu tidak mau berbuat seperti itu. Ya pikir ini saya beli dengan duit, kalaupun saya tidak butuh mungkin ada tetangga saya yang butuh dikasihkan. Kemudian di sekolah juga ada gerakan itu itu bagi anak-anak kelas 3 ya, kami harapkan pakaian-pakaian kalian yang mau kalian hadiahkan ini dikumpulkan di kantor. Ada nggak pengalaman seperti itu? Betapa banyaknya orang-orang yang tidak punya pakaian untuk pendidikan seperti itu. Ini dicoreng, dibuang malu ini apa? Coba lihat. Itu bertahun Pak, bukan ini awal pertama. Sudah mulai sejak tahun 90-an, itulah gaya anak-anak sekolah kita. Tapi ada nggak tindakan perubahan yang dilakukan? Nggak ada. Inilah dunia pendidikan kita. Kenapa? Karena dunia pendidikan kita itu tidak berdasarkan dengan didik dengan ilmu agama yang diajar ilmu sekuler aja. Maka tingkah laku seperti binatang memang. Coba dia Seperti itulah. Kenapa? Itu. Maka sekarang ini mulailah sisikan uang kita minimal satu kali sebulan beli buku agama taruh di rumah minimal dalam sehari itu baca satu halaman buku agama minimal bisa nggak kira-kira itu baru untuk keluarga kita maka adakan rumahnya perpustakaan masjid jamaah bisa bebas meminjam dan lakukan gerakan untuk menyebarkan ilmu perbanyak umpamanya ada wiri remaja ada wiri ibu kemudian hiduplah semarakan majlis-majlis ilmu masalah sekarang ini satu ini aja pak perbaiki pola dari ilmu kita. Masyarakat kita yang kurang bukan duit, yang kurang adalah ilmu agama. Kalau orang miskin, dia berilmu agama nggak pernah mencuri pak, nggak mau makan mencuri dia. Orang kaya tidak punya ilmu juga mencuri pak. Sekarang banyak mencuri oleh kenapa orang miskin. Hah? Orang yang melarat atau orang yang punya gaji sudah puluhan juta? Hah? Yang mencuri sekarang pak, yang mengira menyuruh mencuri itu orang miskin yang nggak makan atau orang yang punya gaji puluhan juta. Kenapa membuat ini? Manusia lebih kejam daripada binatang karena tidak punya ilmu. Musibahnya pak. Yang masalah ilmu agama itu. Negara kita ini dipola menjadi negara sekuler. Mengakibatkan manusia lebih kejam daripada binatang. Betul. Dulu pak kita bicara saja malu kita. Sekarang betapa banyaknya orang tua menghamili putrinya sendiri, memperkosa anak putrinya sendiri. Banyak di mana-mana berita sekarang nyebar. Orang tua dan guru anaknya semacam. Dahulu itu ada perbuatan yang nggak terbayangkan. Sekarang jadi kenyataan hal-hal seperti itu. Ada apa sebetulnya? Karena manusia tidak diberi ilmu agama. Maka dia lebih kejam daripada binatang. Tuh ini yang digambarkan Allah dalam surat Al-Araf ayat 179. Lahum kaum Nabiya, Mereka punya hati tapi tidak mau melihat kebenaran. Walau ain la nabiya. Mereka punya mata tidak mampu melihat kebenaran. Walau ada la sa'udun mereka punya telinga tapi tidak mampu mendengar kebenaran. Ulai kata ah, mereka itu bagaikan binatang. Baru mengabau, bahkan lebih sesat daripada binatang kata Allah SWT. Ulaika humul itulah mereka orang-orang yang lalai. Lalai dalam perkara apa? Mencari iman dan ilmu. Tapi kalau cari duit tidak apa? Tidak pernah lalai. Ini masalah intinya kita sekarang adalah bagaimana membina keluarga kita, diri kita untuk berilmu, berilmu agama. Jangan hanya dilengkapi di rumah itu bermacam bunga-bunga hias, perhiasan rumah tangga, sofa, lemari, piring-piring pajangan dengan jumlah jutaan biaya dibuang di situ. Tapi keluarga kita adalah orang yang bodoh dengan agama. Maka oleh sebab itu, mulailah dari hari ini. Ya banyak fasilitas untuk mendapatkan ilmu agama itu. Ya, dengan hadir majelis taklim, aktif, menghadiri kajian-kajian, beli buku-buku agama, ya kan, kaset-kaset, CD-CD. Banyak sekarang sudah fasilitas untuk mendapatkan ilmu agama itu ya bagi orang-orang yang di internet banyak sekali makalah-makalah tentang ilmu agama yang bisa diakses bisa diambil seluruhnya ceramah-ceramah tapi inilah masalahnya kita itu jarang memperhatikan masalah akhirat dan lebih fokus pada dunia makanya kita tadi kita gambarkan bagaimana manusia itu melihat dunia ini dan bagaimana manusia melihat akhirat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 orang itu kalau seandainya dia dia istiqomah melaksanakan eh, ibadah sunnah haji puasa eh, dan tapi ada waktu-waktu misalnya pas eh, waktu tertentu malah tidak mengerjakan sama sekali dan setiap dia tidak mengerjakan itu dia menyesal tapi apa tetap tidak juga melakukan gitu itu apakah ilmu yang berkurang, iman yang berkurang atau gimana ya? Ada berapa sebab yang membuat orang itu selalu istiqomah dalam beramal. Pertama adalah menambah ilmu, mengerti tentang sebuah e, ibadah itu, faedahnya, pahalanya yang tidak akan dapat di akhirat kelak. Yang kedua adalah yaitu berteman dengan teman yang baik biasanya teman sangat kalau kita bisa berteman orang-orang baik insya Allah kita akan senantiasa teringat tentang kebaikan-kebaikan dia akan bersemangat untuk kebaikan yang ketiga adalah senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi istiqomahan dalam melakukan ibadah-ibadah. Jadi dan sering memang ketika kita tidak semangat melakukan sebuah ibadah hendaknya kita kembali membaca keutamaan-keutamaan ibadah tersebut dengan itu akan kembali termotivasi kemudian juga dengan selalu berteman dengan orang-orang yang suka komunis ilmu, seorang suka beribadah-ibadah sunnah, suka dengan membaca Quran, dengan kita insya Allah akan terinspirasi dan akan terpengaruh dengan kebiasaan teman kita itu yang dia adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. kita ketika menuntut ilmu itu atau membeli buku lihat ini pengarangnya ulama atau bukan karena kita sebagai orang awam kita tidak akan tahu ini hadis sahih atau tidak sahihnya terutama yang kita cari itu adalah ulama yang sikoh orang ulama yang terpercaya orang yang tawadu orang yang yang bukan motivasinya ketika berdakwah menyebelum bukan dunia seperti ulama-ulama yang sudah masuk Syekh Bin Bas, Syekh Taimin, Syekh Albani, dan Syekh Saleh Fauzan, ulama-ulama yang lain, ya terjemahan-terjemahan bukunya ataupun buku yang ditulis oleh ustaz kita yang memang selama ini dakwahnya kita lihat adalah sesuai dengan Al-Quran Sunnah yang selama ini kita lihat dalam dakwah selalu memimpikan menyebutkan hadis yang sahih. Maka kita ambil dari situ. Kita kan melihat dari situ. Maka jangan sekali-kali kita melihat orang yang dakwahnya itu adalah serampangan yang bolak-balik ke sana sini dan tidak memiliki uh, ilmu dalam berdakwah itu kan kita bisa melihat ya kan? di dalam orang berjual beli saja ketika menjadi pelanggan atau mencari orang yang tempat dia belanja barang biasanya dia mengerti orang ini jujur atau tidak demikian pula dalam perjalanan dakwah mencari ilmu kita akan tahu orang ini dakwahnya jelas bersumber dari sunnah selalu berpegang pada hadis yang sahih nah itulah yang kita ikuti itu kan kita beli buku-bukunya dakwah seperti itu saya tidak tertipu dengan buku-buku yang banyak kan banyak buku agama bukan artinya ya, buku agama mana saja dibeli tidak dia pengarangnya harus pengarang terkenal nggak sebagai seorang ulama pengarang terkenal nggak sebagai seorang yang selalu mendakwah kepada sunnah terkenal nggak orang memiliki tidak? benar itu yang kita lihat terkenal dia sangat mendidikan memegang kenapa pendapat dengan hadis yang sahih nah, itu cara kita melihat baik ustaz kita lihat kita lihat ustaz yang mengundang siapa ya lihat ini belajar di mana dan bagaimana dia pada masa sebelum ini ya kan kita lihat apa namanya uh, apa jejak dakwahnya dan juga jejak ilmunya di mana dia mana ilmu belajar kepada ulama atau bukan ya kemudian juga kita lihat dalam dakwahnya bagaimana dia selalu antusias menyebutkan ayat dan hadis berujar dan hadis yang sahih nah itu yang kita ambil bukan artinya yang penting ilmu dipelajari tidak tahu orang ini menyampaikan ilmu dengan benar tidak tapi itu juga maksudnya Bagaimana cara mengajak anak-anak yang sudah remaja untuk cenderung kepada ilmu agama? Sekarang memang sudah terlanjur nyaman dengan pergaulan yang e, meliputi mengikuti zaman, jadi sangat sulit e, untuk diajak beribadah kepada Allah. Inilah tugas kita dari kecil, ya walaupun sampai sekarang kita harus bisa mengatur anak kita itu, ya dengan cara-cara yang bijak. Diajak ketika kita mau ke masjid, sama ayo pergi ke masjid atau ada buku-buku agama kita belikan dibaca buku ini dan seterusnya jangan dia biarkan dia berteman dengan teman-teman yang suka merusak ini yang banyak merusak itu adalah teman-temannya biasanya maka anak kita dibina kalau kelihatan tidak sholat disuruh sholat dan seterusnya ya harus ditegasin karena kalau orang tua tidak tegas pada anaknya ya anaknya akan mencontoh gaya hidup orang yang jauh dari agama makanya tidak untuk orang kita katakan bilangan kamu jangan keluar rumah kecuali untuk obat. Kita tegasin. Kalau orang tua tidak tegas ya anaknya akan berbuat semena-mena. Jadi caranya kita arahkan ketika kita pergi kemanapun anak kita itu diajak. Kalau pergi majlis ilmu, ada majelis tali tapi apa ada eh, namanya buku agama kita belikan dan seterusnya. Diarahkan dia. Dan kemudian diajak berkunjung kepada saudara saudara atau teman-teman kita yang punya anak-anak yang baik-baik, akhlak yang baik, hafal Al-Quran seterusnya. Mereka akan, insya Allah anak kita akan menjadi terinspirasi, akan terpengaruh dengan sifat seperti itu. Tapi kalau kita biarkan dia keluyuran kemana-mana, tidak tahu di mana bermainnya, siapa temannya, ini yang menyebabkan anak kita itu untuk rusak. Dan juga di samping kita mendidik anak itu dengan tegas, perlu juga kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memudahkan kita mendidik anak kita dan menjaga keturunan kita daripada Eh, penyimpangan-penyimpangan dalam memahami agama. Assalamualaikum. haram. Kita menyekolahkan anak ke pesantren jauh. Jadi kan kita tuh nggak nggak bisa untuk mahramnya kan kalau bersafar itu harus ada mahramnya gimana? Ya, masalah mahram ada berapa pendapat ulama Eh, kalau ulama yang roji itu harus diantarkan oleh mahram sendiri. Kalau Imam Syafi'i membolehkan kalau dia berangkat dengan sesama wanita yang amanah juga atau rombongan. Rombongan pokoknya berangkat dari daerah ini berapa orang wali murid kemudian berangkat sekian anak saja teratur. Itu tergantung kalau kita memungkinkan tidak sulit ya ya kita harus mengantarkan anak kita itu ke sana atau saudaranya atau pamannya ya kita bayarkan ongkosnya biar dia bisa mengantarkan anak kita usahakan dengan mahramnya kalau tidak ya secara tadi seperti tadi ya dititip oleh orang-orang yang mana dan sebagainya meskipun pendapat ini dilemahkan oleh iya, ulama ya. tapi uh, apa namanya eh, sebagai ulama Imam Syafi'i membolehkan jika dia berangkat bersama orang orang wanita wanita sebagai tidak ketika berbicara tentang melaksanakan haji mereka wanita itu berhaji tanpa mahram Imam Syafi'i jika berangkat dengan rombongan rombongan yang itu dipimpin oleh orang-orang yang amanah itu dibolehkan Allah a'lam. Salah satu hal yang penting pekerjaan itu tidak menuntut kita kerja begitu terus kan ada kerja-kerja yang sifatnya uh, tidak ya seperti sebagai pegawai sebagai apa kan itu sifatnya ada apa namanya waktunya tidak mesti di tempat selalu kan ya bisa saja kita melakukan itu jika waktu-waktu itu tidak terlalu padat pekerjaan kita tapi asasnya kita dalam bekerja itu mesti memenuhi waktu pekerjaan kita tapi kalau memang pekerjaan itu agak ringan dan tidak terlalu sibuk semacam ya sholat kita dua rakaat tidak akan mengurangi nilai pengajian kita, tidak akan mengurangi pengajian kita itu tidak masalah. Gaji yang kita terima halal karena kita adalah mengambil upah pekerjaan kita sendiri. Sama dengan orang bekerja dengan orang kafir kafir itu macam-macam riba, macam-macam juga ya kan. Tapi yang diambil kan haknya dia, bukan ribanya. Kecuali hasil tidak ada gaji untuk pekerjaan itu kecuali uang riba. Iya, orang ini jelas dia ngambil bunga bank itu yang diberikan ke gaji kita. Eh, kalau bisa cari pekerjaan yang lain. Ya, kan? tapi karena ini perusahaan, cuma dia menyimpan uang di uang riba di bank komersial, kan itu ya. Hah? Ya itu kan urusan urusan dia dengan Allah SWT itu jelas kerjaannya dia awal khususnya. Tapi kita akan mengambil upah dari pekerjaan kita, pekerjaan kita. Sama dengan bapak jadi tukang di rumah, se, apa namanya Cina namanya kan, ya kan? ya bisa saja dia uang berikan tuh mungkin dari perusahaan yang sebelumnya, Waktu kita ngambil dari hasil pekerjaan kita. Tapi kalau jelas-jelas itu adalah nyata perusahaan itu adalah perusahaan yang haram, perusahaan rokok, perusahaan apa semacamnya, bergerak di bidang haram, perusahaan membuat minum keras itu jelas haram, jelas haram. Baik. Masalah perbedaan hmm. banyak macam aliran dalam agama kita. Sementara mereka itu berpendapat berpemahaman yang berbeda sisi lain mereka itu punya para ulama yang juga sama tadi mendengar sama paham Al-Quran itu kan tapi e, mereka menjawab dengan seperti contohnya eh, menjawab tentang ayat-ayat Al-Quran yang terang, terang benderang boleh saya contohkan seperti memang di surat Al-Nisa, di surat Al-Maidah tentang pemimpin cari orang-orang kafir. Janganlah kamu mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin atau teman kepercayaan kamu. Bila kita sampaikan perkataan-perkataan yang ayat itu kita sampaikan, mereka menjawab memahami berbeda. Ulamanya mereka sendiri, seluruh ulama mereka itu memahami teman-teman juga, profesor-profesor juga, sama saja kaji juga, dan itu ulama-ulama terkenal. Bagaimana kami yang awam ini memahami itu sampai sampai mereka itu kita itu nggak tahu kampung Arab segala macam seperti makan hadis segala macam. Yang jelas kan ayatnya jelas Allah menyebutkan tidak boleh kamu angkat di pemimpin orang-orang kafir kan jelas ayatnya nggak ada taul taul ulama dan kalau dia memahami yang lain berarti dia menyimpang pemahamannya ya dan bukan berarti orang belajar di Muteng atau dimanapun dia belajar uh, dia benar memahami Al-Quran ya dia karena sengaja ingin membela pendapatnya yang sesat itu dia katakan seperti itu semuanya orang pasti berujar. iblis pun ketika disuruh bersujud kepada Allah berujar lagi dia Berujar. tapi benar nggak ujarnya? dia katakan Mama mamana akan Mama nak akan jadi makhluk jadi iblis kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam dia punya alasan nggak alasan ini kalau min nari kalau tahu min Aku yang ciptakan dari api dan dia yang ciptakan dari tanah. Betul enggak. Betul enggak ujarnya? Benar enggak ujarnya? Benar. Iblis memang dari api, Adam dari tanah. Punya hujah enggak iblis? Punya hujah. Tapi salahnya di mana? Bukan itu menunjukkan alasan untuk menentang perintah Allah. Karena Allah tidak menyatakan bahwa yang diciptakan di api tidak boleh sujud kepada tanah kan ada. Tapi iblis mengambil dari pemahamannya sendiri karena saya dari api dia dari tanah nggak pantas sujud kepada tanah itu dia ngatur sendiri maka semua aliran sesat aliran apapun saja dia punya hujah al Sunnah iya tetapi untuk memahami itu adalah bagaimana pemahaman sahabat inilah intinya contoh pokoknya orang-orang akan mengatakan apapun itu bid'ah dia punya hujah al Sunnah tapi kita untuk mengetahui kebatilan pemahaman dia bagaimana sahabat menafsirkan memahami ayat ini sering saya contohkan pemanya Orang elit. Apa itu orang elit? Yang sholatnya dikatakan cukup ngingat aja. Ujiannya Al-Quran. Hakim sholat di lebih didirikan asal untuk mengingatku. Kata mereka, kalau sudah ingat, sudah sholat. Betul nggak? Hujannya benar nggak? Ya Al-Quran. Tapi benar enggak cara mengambil hujannya? Keliru. Dalil benar, tapi pendalilannya sah. salah. Sama ada orang mengatakan, Wala kullahu ma'ufin. Jangan engkau katakan ah kepadanya. Itu kan dilarang ah. Kalau mumpul kan enggak. Sama itu maksudnya. Sama orang liberal berujar dengan Al-Quran. Inna sholat tanha adil fahsyai munkar. Itu ditulis oleh mereka. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita tidak mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, nggak perlu sholat. Ujarnya apa? Gimana bantanya? Kita harus bagaimana sahabat memahami ayat ini. Akhirnya sholat lebih fikri. Ini Al-Quran. Sudah pahami oleh sahabat. Apakah pernah sahabat memahami ayat ini seperti yang dipahami oleh mereka tadi? Tidak. Demikian ayat pula ayat kita sholat masya masyarakat Sholat mencegah berarti buka. Kalau kita tidak tahu jadi buka, kita tidak perlu sholat. Begitukah Rasulullah dan para memahami ayat itu? Kalau saya Rasulullah memahami ayat itu seperti itu, tuh Rasulullah tidak perlu sholat. Karena Rasulullah tidak pernah mencegah muka. Nah, untuk mendeteksi kebenaran pemahamannya, mungkin dalilnya benar, tapi pendalilannya dari keliru. Contoh ujaran lain lagi, man mata oleh sa'alai be'a, pamata maita tu maita Orang yang mati dan tidak menggerakkan imam, dia mati, mati dalam keadaan jadi dia. Kata mereka, yang tidak membayar imam, masih imamnya mana oleh mereka? Imam guru ngajinya, imam jamaahnya, imam kelompoknya. Kalau nggak membayar imam, dia mati dalam keadaan jadi Loh, hadisnya benar, tapi yang dimaksud imam di situ bukan imam kelompoknya dia, bukan imam jemaahnya dia. Maksudnya pemimpin tertinggi, presiden. Nah inilah pak intinya. Makanya ketika kita memahami Al-Quran Sunnah perlu merujuk kepada pemahaman para sahabat sahabat. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang hadis perpecah belah umat, gimana diperintahkan Rasulullah SAW? Rasulullah menyebutkan hadisnya akan terpecah belah umat ini menjadi berapa? 73 iya. golongan. Semuanya dalam kayak satu kan begitu. Mana yang satu itu? Yang satu itu adalah ma'ana alaih ashabi. Orang yang berpegang teguh, aku di atasnya mengikuti apa yang aku yang ada di atasnya sahabatku. Kenapa Rasul tidak mengatakan siapa mengikuti aku? Kenapa aku bawa sahabat? Apakah cukup kita Rasulullah SAW? Kenapa Rasulullah menyebutkan sini washabi dan sahabatku? Kenapa? Karena memahami sunnah harus dengan pemahaman sahabat karena setiap orang akan ngaku bisa ikut sunnah, tapi belum tentu itu sesuai dengan pemahaman sah sahabat. Demikian pula Al-Quran. Dalam hadis lain, Rasulullah menyebutkan hadis sifat dan syariah Fa'inna mayyash minkum masak filapan kathir Siapa yang panjang umurnya antara kalian kata Rasulullah kepada sahabat akan melihat pecah belah yang baik. Lalu apa jalan keluar kata Rasulullah untuk keluar dari pecah belah itu? Fa'alaikum sunnati wa sunnati khulafa rasyidin mahdiyyin ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah para rasyidin. Kenapa harus dibawa sunnah khulafah? Apakah cukup itu sunnah Rasulullah SAW? Kenapa Rasulullah harus membawa sunnah sahabat? Karena yang memahami Al-Quran dan sunnah benar itu siapa? Sahabat. Masalahnya bukan pengakuan tidak hukum sebagai sumber hukum, bukan mengakui tidak mengakui sunnah sebagai sumber hukum. Masalahnya dia memahami dari dari itu untuk menguji kebenaran pemahaman kita tak Al-Quran sunnah rujuk kepada pemahaman sahabat. sahabat. Contoh banyak di masyarakat kita. Ini maaf saja mungkin di sini sudah sebagian mungkin lakukan. Masalah musali. Ada orang musali pada itu sering pada orang. Kita kadang kan hujannya apa? Dengan hadis solu ka, ah, solu kamaroai kemudian musali. Semayanglah kalian atau lah kalian sebenarnya aku berusol. Itu terjemahan kemudian. Padahal maksud hadis itu apa? Sholatlah kamu sebenarnya aku sholat. Maka sholat suka karena nggak baca usoli? Yang dimaksud oleh hadis itu bukan musoli, tapi tata cara pelaksanaan sholat. Ini bentuknya. Maka ketika kita memahami quran Sunnah harus sesuai pemahaman sahabat. Bagaimana sahabat memahami hadis ini? Bagaimana Rasulullah dan sahabat memahami ayat ini? Agar kita selamat dari kesalahan dalam memahami. Kalau sholat dalil, kita katakan semua ada satu punya dalil. Kalau tidak punya dalil, dia tidak akan bisa membela kesesatannya. Orang melakukan maulid, bid'ah apapun saja yang dilakukan, pasti punya dalil. Bukan berarti setelah punya dalil pendapatnya benar. Bagaimana dia memahami dalil itu, benar atau salah? Saya katakan iblis saja punya dalil. Dalilnya benar. Memang Allah ciptakan dia di api, Adam ciptakan dari tak. Tapi itu sebagai dalil untuk menghalangi perintah Allah sujud kepada Adam nggak benar. Karena ini nggak tampaknya dalilnya di sini, itu maksudnya. Ya kan? Itu bukan hujah dalam masalah mengikuti perintah Allah. Nah ini yang perlu kita pegang bahwa setiap memahami Al-Quran Sunnah itu rujuk ketika kita ada berselisih pendapat bagaimana sahabat memahami ayat dan hadis ini. Itulah kuncinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.